Kemarin telah kita ambil pembahasan tentang inna wa akhwatuha dan juga makna-maknanya. Ma makna inna wa anna, Marwan? Hah? Taukid mana? Taukidu? Taukidu nisbah wa nafyu asyak. Untuk menguatkan anisbah penyandaran khobar kepada mubtadanya ataupun untuk menafikan keraguan ما معنى كأن ما المراد بالتشبيه المؤكد apa maksudnya al at-tashbih al-muakkad menunjukkan kepada menyertakan satu perkara dengan perkara yang lain karena ada makna yang mengumpulkan. Seperti apa? Karena Zaidan asadun. Di sini Zaid disertakan atau disamakan dengan asad pada satu makna yang mengumpulkan keduanya yaitu al asyaja'ah keberanian. Lakinna, ma mana lakinna? Ma mana al-istidrak? Ta'qibul kalam mengiringi kalam. Ta'qibul kalam dengan menetapkan apa yang tergambar apa dengan mengangkat apa yang tergambar atau menghilangkan apa yang tergambar adanya contohnya apa Ta'qibul kalam bi raf'i ma yatawaham thubutuh mengiringi kalam dengan menghilangkan mengangkat apa yang tergambar sabitnya adanya Zaidun syuja' Zaid adalah seorang pemberani tergambar, terbayang ketika dikatakan Zaid sebagai pemberani, dia pun seorang yang jawad, dermawan. Karena biasanya orang yang mau berkorban dengan padanya, tentunya deh lebih ringan baginya untuk berkorban dengan hartanya. Di sini diiringi dengan lakinna untuk menepis apa yang tergambar adanya dari keberanian. Lakinnahu atau dari, dari kedermawanan. Dengan dikatakan lakinnahu bakhil, hanya saja dia bakhil. Ya. Kemudian au ya au nafyuh mengiringi kalam dengan mengangkat, menghilangkan apa yang tergambar penafiannya. Contohnya apa? Ya, ma Zaidun aliman. Zaid tidak bukanlah seorang alim. Ketika dikatakan ma Zaidun aliman, tergambar penafian yang lain. Ya, berarti dia juga tidak soleh. Maka ditetapkan dengan lakinna, lakinnahu soleh. Ya. Hanya saja dia seorang yang soleh. Kemudian laita, ma mana laita? Hah? Atamani, ma mana tamani? Ya, pola bumala matma'a fi menginginkan sesuatu yang tidak ada harapan untuk bisa terwujud. Au au ma'fi asrun. Ma misalu? Misalu talabi ma la matma'a laita syabab laita syababa aidun Misalu talabi bima fihi usrun laitali laitali malan fahujja misalkan ya. fa'abni baitan kabiran ya terus setelah laita apa ya لعل ما معنى لعل للترجي ما معنى ترجي ارتقاب الشيء المحبوب مثاله لعل زيدا قادم ايش sudah belum belum ya sepertinya ya ya belum ya iya belum belum dibaca itu ya sekarang kita masuk ke لعل معنى دليل لعل من أخوات إِنَّ ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar wa la'alla wa la'alla litaraji la'alla untuk taraji At-taraji adalah irtiqabu syai' al-mahbub. Irtiqabu syai' al-mahbub. Menunggu-nunggu sesuatu yang disukai ataupun yang diinginkan la'alla Zaidan qadim. Ya semoga Zaid pulang, datang misalkan. Sini kan ada harapan. Menunggu sesuatu yang diinginkan dari kedatangan Zaid min qudumi Zaid. Kemudian makna yang kedua dari la'alla adalah apa? Tawakku' ya berharap cemas Irtiqo bushi al makruh sama juga menunggu-nunggu sesuatu yang tidak disukai, berharap cemas. Kalau tadi taroji harapan, kalau ini harap cemas. Contohnya la'alla amrun halik. Ya, jangan-jangan amr binasa. Ya. Antum berenang sama amr menyeberangi satu sungai yang dalam dan luas. Antum dan teman-temannya yang lain sudah nyampe ke tepi tiba-tiba Amr belum nongol gitu adalah Allah Amran halik jangan-jangan Amr halik ini. Kemudian wala yataqaddamu khabaru hadhihi al-ahrufi 'alayha ولا يتوسط بينها وبين اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا نحو إن لدينا أنكال إن في ذلك لعبرة khobar dari huruf-huruf ini semuanya, inna dan akhwatnya, tidak boleh mendahului. Mendahului, tidak boleh mendahuluinya. Jadi khobar dari huruf-huruf ini tidak benda, tidak boleh mendahului huruf-huruf ini. Wala yatawassatu bainaha wa bainasmiha. Tidak boleh pula khobarnya menengah-nengahi antara huruf-huruf ini dengan isimnya. Jadi tidak boleh mendahului huruf-huruf khobarnya. Ina dan akhwat tidak boleh mendahului huruf-hurufnya. Tidak boleh pula untuk menengah-nengahi antara hurufnya dengan antara huruf-hurufnya dengan isim-isimnya. Illa idza kana dzarfan aw jaran wa majruran kecuali kalau yang menengah nengah itu adalah dzarf ataupun jar majrur maka diperbolehkan. Yannahum yatawassauna fi fihima karena mereka berluas-luas bermudah-mudah dalam penggunaan dzaraf dan jar wa majrur. Contoh ya. Contoh khabar yang berupa dzaraf yang dia menengah-nengahi antara inna dengan isimnya adalah inna ladaina angkalan inna ladaina angkala coba di Arab ya inna ya inna harfu nasbin wa taukidin ladaina ظرف ya mabni ala sukun fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf nun annana dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhaf ilaih ظرف atau syibu jumlah fi mahalli rafin khabar inna muqaddam angkala angkala اسم إن منصوب وعلى مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إن في ذلك لعبرة إن حرف توكيد ونصب ya fi zalik jar wa majrur fi harfu jar zalik za ism isyarah mabni ala as-sukun fi mahalli jarrin lam lil bu'd kaf harful khitab La ibrah lam lam apa di sini? Muzahlaqah atau muzahlafah. Lam yang digelincirkan. Iya, yang tadinya di awal la inna. Enggak bagus di situ datang berturut-turut dua bentaukin maka digelincirkan lamnya di tempat yang lain agar tidak berturut-turut. La ibrah. Ibratan ismu inna mansub alamatun nasbi ataupun tadi fitalik kalau mau diselesaikan al jaru wal majrur syibu jumlah fi mahalli raf'in ya khabar inna ya la ibrah ibrah isim inna ismu inna muakhir mansubu ala mata nasbi al fathah al dhairu ala akhirih ya insyaallah mudah ya Kenapa? Tidak boleh khobarnya mendahului isim-isimnya ataupun tidak boleh mendahului huruf-huruf ini. Ya. Mutlak kalau larangan untuk mendahului huruf-huruf ini mutlak semua khobar tidak boleh mendahului huruf-huruf ini apakah khobarnya itu apa jar majrur ya ataupun dzaraf ataupun yang lainnya gak boleh secara mutlak tidak boleh kalau mendahului huruf-hurufnya kenapa fiha fil amal karena lemahnya huruf-huruf tadi dalam amalannya kenapa lemah li'adami tasarrufiha karena huruf-huruf tadi tidak bertasarruf ya itu alasannya karena huruf-huruf tadi lemah ketika khobarnya didahulukan ya Kemudian juga karena huruf-huruf tersebut tidak bertasarruf. Dan juga alasan berikutnya karena amalannya huruf-huruf tadi itu karena mengiaskan dengan fiil. Ya. Sehingga kekuatannya tidak seperti fiil. Jadi amalannya huruf-huruf ini karena digiaskan dengan fiil. Kan huruf-huruf tadi mengandung makna fiil. Inna u akid. Ya. Ka'anna usyabbih kan. sehingga kekuatannya tidak seperti kekuatan fiil kalau pada fiil kan boleh didahulukan pada pembahasan kana itu ya didahulukan khabarnya didahulukan dari kana boleh Adapun kalau khabarnya berupa zorof atau jar majrur kemudian diletakkan di tengah-tengah antara huruf dengan isimnya maka boleh karena mereka orang Arab berluas-luas dalam menggunakan apa? Jar majrur dan dzaraf. Adapun selain khobar yang selain dzaraf dan jar majrur tidak boleh ditaruh di tengah-tengah antara huruf dengan apa? isimnya. Di sini ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra khabarnya jumlah fi'liyah yuhdithu ba'da dzalika amra yuhdithu fi'lun wa fa'il fi mahalli rafin khabar la'alla ya. yang lain ya sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu ladain angkala wa jahima wa ta'aman za ghusati wa azaban alima Coba dicek lagi ya maknanya. Angkal. Yang lain? Difahami ya? Jadi tidak boleh khobarnya inna dan akhwatnya untuk mendahuluinya. Adapun kalau di tengah-tengah atau menengah di antara huruf-huruf dengan isim-isimnya, maka boleh kalau khobarnya apa? Zorof ataupun jar majrur. Kemudian wa tata'ayyanu inna al-maksuratu fi al-ibtida nahu inna anzalnah wa ba'da illa وبعد على التي يستفتح بها الكلام نحو على إن أولياء الله لا خوف عليهم وبعد حيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه وبعد القول نحو قال إني عبد الله Kemudian mesti inna dikasrah. Mesti inna al maksurah menggunakan inna yang dikasrah wajib menggunakan inna yang dikasrah pada beberapa tempat yang pertama adalah fil ibtida di awal jumlah ketika jatuh di awal jumlah Ya. Contohnya inna anzalna, inna anzalna. Ya, di awal jumlah harus digunakan inna, inna a'taina kal kautsar. Apalagi? Hah? Inna Ya, inna Muhammadan misalkan jalisun. Enggak boleh anna Muhammadan jalisun. Beda ya inna Muhammadan jalisun dengan anna Muhammad anna Muhammadan jalisun. Kalau inna Muhammadan jalisun ini jumlah sempurna ini. Iya. Jadi masuknya inna kepada jumlah tidak merubah keberadaan dia sebagai jumlah. Tapi kalau anna merubah Muhammadun jalis jumlah dimasuk anna jadi mufrad. Ditahwil jadi mufrad, ya kan? Anna Muhammadan jalisun belum sempurna ini. Iya. Ditakwil menjadi apa? Julusu Muhammad. ya kan? belum sempurna. Iya. Sehingga kalau di awal harus digunakan apa? Inna yang di kasrah. Coba di Arab inna anzalna. Arabnya bagaimana? Inna anzalna. Hah? Inna harfu taukidin wa nasbin. Al alif dhamir muttasil bi ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna anzalnahu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun anzala fi'l fi'l madhi mabni ala sukun litisali bi dhamiri rafin mutaharrik na dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il al ha ha dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar inna khabar inna ya itu Kemudian tempat yang kedua setelah ala yang dibuka dengan ala ini al-kalam, pembicaraan untuk menarik perhatian al-mukhatab orang yang diajak bicara. Ya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim. Coba di Arab ala harfu is istiftah. Ya. Boleh pula dikatakan harfutan tanbih. Ya, boleh harfu istiftah atau harfutan tanbih karena memang maknanya untuk menarik perhatian mukhatab orang yang diajak bicara agar dia lebih perhatian dengan kalam yang akan disampaikan. Mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Inna harfu taukid wa nasbin. Auliya'a Aswina mansub wa alamat nasbi al فتحة الظاهرة على آخره أولياء وهو مضاف لفظ الجلال الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة يا لا لا نافية خوف مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره عليهم جار مجرور جار ومجرور في محل رفن خبر sebagai خبر خوف Ya. Muta'alif ah, juga muta'alif bi mahdhuf. Iya. Takdiruhu kain. Hasil. Kemudian tempat berikutnya wa ba'da haitsu. Setelah haitsu. Ya, contohnya jalas tu haitsu inna Zaidan jalis. Ini dibangun di atas pendapat bahwasanya yang datang setelah haitsu ataupun haitsu itu harus didofahkan kepada isim sebagian berkata demikian. Ya. Dan kita tahu bahwasanya eh, kepada jumlah maksudnya. Dibangun di atas pendapat bahwasanya haitsu itu harus didofahkannya kepada jumlah apakah ismiyah atau fi'liyah sehingga harus digunakan inna. Kita tahu bahwa inna ketika masuk kepada jumlah tidak merubah, iya kan keberadaannya sebagai jumlah. Tapi kalau anna dirubah menjadi mufrad jadinya, iya kan? Kalau dikatakan haitsu anna Zaidan jalis, berarti jadi mufrad. Apa takwilannya? Zaidan jalis julusu Zaidan, haitsu julusi Zaidin. Nah itu. Rahasianya mengapa? Setelah haitsu harus didatangkan inna karena haitsu idhofahnya harus kepada jumlah. meskipun ada sedikit yang membolehkan diidhofahkannya haitsu kepada mufrad, tapi itu sedikit. Oleh karenanya ya agar tidak merubah jumlah didatangkan inna Ya, kalau didatangkan anak berubah jumlahnya menjadi mufrad. Ya. Jalastu haitsu inna Zaidan jalis. Ya Rabbi bagaimana? Ya, jalastu fi'lun wa fa'il. Jalasa fi'lun madin mabni ala sukun li tisali bi dhamir mutaharrik atta dhamir mutasil mabni ala dhamma fi hali. Ya. Kemudian haitsu zarfu makan, ya, zarf makan. Ya mabni ala dhamm fi mahali nasbin ya wa huwa mudhaf inna harfu taukid wa nasbin zaidan ismu inna man nasab wa alamat nasbi al fathah ya. zaid jalisun khabar inna ya marfu alamat rafi dhamma dhahira ala akhiri ya, jumlah ismiyah fi mahali jarin mudhaf ilaih ya. wa ba'dal Qasam, kemudian juga setelah qasam, setelah sumpah. Harus di tangan inna. Hamim wal kitabil mubin, wal kitabil mubin. Demi kitab yang mubin, sangat terang. Sangat jelas. Inna anzalna Ya, inna anzalna Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Inna anzalna Ya. Bagaimana Arabnya? Ya Irobnya ya, ada khilaf situ. Ada yang mengatakan dia khobar bagi mubtada mahdhuf. Takdirnya hadza hamim. Ya. Kemudian alkitab kitabi wal kitabi wawu harfu wawu harfu osam Ya. Kemudian lafzul jalalah Allah Eropnya eh, bagaimana? Hah? Eh, lafzul Allah. alkitab al-muqsam al sesuatu yang dijadikan sebagai apa? kosam, majrur. Iya. Ingat huruf kosam wau termasuk huruf jar ya. Majrur. Ya. Kemudian apa? Al-mubin Na'atil kitab Na'atun majrur Majrur mitlu alamatu jarihi Hah? Apa tanda jarinya Alkitab Al-Mubin? Alia ini apa? Kenapa? Tanda jarinya apa kasro ya? Isim fa'il dari apa? Kasro tanda jarinya. Bukan ya. Isim fa'il dari apa ini? Abana yubinu ya kan? Mubin. Jadi bukan apa? Tanda jamak kasroh. Ya. Kemudian inna harfu taukid wa nasbin. Al alif badal mutasil ya, seperti sebelumnya ya. Sama. Kemudian wa ba'da al qaul. Nahu qala inni Abdullah. Setelah al qaul yang dan yang bertasarruf dari qaul apakah fil madinya qala ataupun fil mudhari'nya yaqul itu harus kalau mau didatangkan taukid antum mendatangkan apa inna ya karena jumlah makulul qaul itu harus jumlah bentuknya isi maf'ulnya atau maf'ul yang qala adalah apa jumlah harus jumlah jumlah makulul qaul yang merupakan kandungan dari ucapannya qala inni abdullah Hmm. Qala inni Abdullah. Irobnya bagaimana? Qala fi'lun madin mabni al fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa inna harfu taukid wa nasbin tansibul isma tarful khabar wal ya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismuha abdun khabaruha marfu wa alamat rafi dhamma dhara ala akhirih wa huwa mudhaf lafdzu jalalah Allah mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarhi maka kasrah ya. ya. Mulai jumlah inna ma'asmiha wa khabariha fi mahalin nasbin maqulul qaul. Maqulul qaul. Jumlah inna bersama isim dan khabarnya itu pada mahalnya nasab sebagai maqulul qaul. Isi ucapannya ya maful. Maqulul qaul. Maqulul qaul ya mansub ya, muatan atau isi dari ucapannya. Hmm, fi mahal nasbin maqulul qaul. Ya. ya, pas waktunya sudah habis, belum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya semuanya ya, jumlah ya tadi kalau misalkan mubtada khabar ya dari inna isim dan khabarnya semuanya ya semuanya yang diucapkan dari ucapan gitu ya maful ya mafulnya harus berupa jumlah yang disebut jumlah makulul kaul sehingga tidak boleh digunakan apa anni ataupun anna. Karena kalau diganti innanya dengan anna tidak lagi dia sebagai jumlah, ya kan? Berubah menjadi mufrad, ya kan? Mufrad. Yang lain? Ada? Hamim ada yang mi'rab dia sebagai khabar mubtada mahdhuf, hadza hamim. Ya ada khilaf. Terkait dengan makna juga khilafnya banyak. Ya. Gak ada yang lain? Ya. Kalau nggak ada kita coba nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallah bihamdik syukur la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum.